بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الشيخ المالك رحمه الله تعالى وأتم النفع به وببركة علومه وبكم بالدارين آمين رضي الله عنكم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك البطء والمنوع والرزق وصلاح الجسد والروح وتوبة النسوح وأهلي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونور بصرنا وصحي وداننا ثبت لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم وصلي وسلم وبارك عليه Alhamdulillah kita kembali berkumpul Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Selalu memberikan kepada kita taufik, hidayah serta kekuatan di dalam menjalankan kewajiban kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Babul ghibah. Ini bab ghibah. Bab membicarakan kejelekan orang lain. Jadi kalau ada orang saudara kita punya kejelekan lalu kita bicarakan di belakangnya itu namanya ghibah قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم Berfirman Allah Ta'ala Hai orang-orang yang beriman Jauhkanlah Kebanyakan daripada Allah Sangka-sangka dugaan-dugaan. Jangan-jangan dia itu begitu, jangan-jangan dia, jangan-jangan dia. Barangkali dia itu begitu ya, ya. Ya, jadi sangka-sangkaan, ya duga-dugaan yang jelek terhadap saudara. Kata Allah jauhkanlah yang bagus husnuzon. Husnuzon. Kalau terbukti gimana? Ya, nggak boleh dibongkar di depan orang. Nggak boleh dibicarain depan orang, kecuali depan pengadilan yang dibenarkan. Kalau depan pengadilan boleh bongkar kejelekan orang. Demi hukum namanya, demi tegakkan hukum. Inna ba'dadhan sesungguhnya sebahagian dugaan dan ismun dosa. Do. Wala tajassasu jangan nyelidik. Jangan nyari-nyari kesalahan orang. Jangan korek-korek kejelekan orang. Ketemu, ketemu. Kita ini, kita ini semuanya borok. Paham nggak? Kita ini semuanya borokan. Garuk-garuk, luka juga. Borok ada gitu ya. Semuanya kita ini jelek. Kalau dicongkel-congkel pasti nongol jelek. Jangan orang lain kita sendiri harusnya. Orang kita cari jeleknya aja nih, ketemu. Ya. Kita juga gitu, dicari ini dia kejelekan kita ketemu. Ya, makanya nggak boleh tajasas, wala tajasas, wala yang kata ba'dukum ba'dah. Dan jangan berribah sebagian kamu dengan sebagian lain. Jangan saling ya Ribah. <coughs> Ngomongin jeleknya. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahmi akhi maitan. Kata Allah, apakah seorang kamu ingin atau ingin memakan daging saudaranya dalam keadaan mati? Jadi makan bang bangkai. Apakah seorang kamu ingin memakan bangkai daging saudaranya? Ya, daging bangkai saudaranya. Pagareh tumuh, maka tentu dia nggak mau benci ada orang yang mau makan bangkai. Kita makan daging telat aja gak enak ya. Paham gak? Iya. Ayam udah telat. Oh, udah tiga hari dipotong. Baru kita makan. Rasanya gak enak. Berasa. mana bangkai kita makan. Wattagullah. takutlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan maha bersayang. Jadi kalau kita segera perbaiki diri kita, ada arah-arah ke situ tuh, buru-buru kita tahan diam. Ya. Istighfar. Insyaallah Allah. Ada kan orang yang dari awal majelis, dari awal pertemuan dia bicara, udah orang jadi Ya. Ngomongin orang aja, udah enak tuh. Kamu ngomong berdua tentang kejelekan orang, yang ketiga setan. Yang ketiga setan dicampur setan. Ya. Setan bisikin lagi, belum tuhnya itu lo ngomongin. Belum yang tuhnya itu Setan gitu, belum yang tuhnya itu, Belum yang itunya itu, Terus nikmat. Ya, ngomongin kejelekan orang paling nikmat. Gak sadar tuh, rokok habis dua bungkus. ثبت البيهقي والطبراني وابو شاء وابن أبي الدنيا عن جابر وابي سعيد قال mengeluarkan Baihaqi dan Tabrani ya. dan Abu Sa'id dan Ibnu Abi Dunya dari siapa? dari Jabir dan dari Abi Sa'id Jabir dan Abi Sa'id berkata keduanya qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا قيل له كيف قال إن الرجل قد يزني ويتوب فيتوب الله عليه وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له sahibuhu. Hati-hati kamu terhadap ghibah kata Rasulullah. Maka sesungguhnya ghibah itu lebih berat dosanya daripada zina. Hila ditanya lahu kepada Nabi, gimana bisa demikian ya Rasul? Kok ghibah lebih besar dosanya lebih berat daripada zina? Kenapa ya Rasulullah? Bagaimana bagaimana bisa demikian? Qala bersabda Nabi menjawab, sesungguhnya seseorang dia berzina lalu dia tobat, maka Allah terima tobat. Orang zina lalu tobat diterima. Asal tobatnya betul. Taubatan dengan penyesalan, bukan dengan tobat tobat bohongan zina tobat zina tobat ya mumpung nggak betul-betul sekali berbuat udah nggak mulai kerjain dosanya terus teriang-iang sampai dia wafat juga masih ketakutan sama dosa zina zina sekali sumur hidup nggak dilupain rasa takutnya akan azab Allah nah, itu namanya taubat yang betul zinanya 100 kali takutnya kagak takutnya Oh, udah kayak nggak pernah berbuat zina. Nah, itu yang itu taubatnya belum melekat di dalam hati. Belum apa namanya asar asar taubatnya belum nempel. Orang zina dia taubat Allah terima. Wa inna sahibal ghibah kata Nabi. Namun sesungguhnya orang yang berbuat ghibah la yuqbalu Dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yaghfir lahu sahibu. Sehingga dia diampuni oleh orang yang diribahin. Orang yang diceritain kejelekannya, maafin dia baru. Kalau yang diceritain belum ampunin, ya, ya. Wa Abu Ya'la Atadruna arba riba Inallah Abu Ya'la mengatakan Dalam hadis Nabi pernah tanya kepada sahabat Apakah kalian tahu Sepaling ribanya riba Sepaling ribanya riba Sekali riba Dosanya lebih berat daripada zina dengan ibunya sebanyak 70 kali Orang sekali makan riba itu dosanya melebihi zinahnya dengan ibunya sebanyak 70 kali. Dia dalam satu riwayat hadis sih. 70 kali zinah sama ibu, ibu kandung atau ibu diri ya. Maknya kawin sama perempuan. mudah. muda. Eh bapaknya. Bapaknya kawin dengan perempuan, komanya kawin dengan perempuan itu dia aja nggak ada yang HP HP ya, nggak ada yang apalagi bengong boleh. bapaknya kawin anak, anak perempuan muda umur 13 tahun anaknya nyilap nyilap oh nyilap nyilap silap silap tuh bini bapaknya silap silap juga akhirnya terlak ber, berlakulah perbuatan silap nah yang satu nyilap nyilap namanya nyilap ngiler Azina mak diri me anak Sekali itu Ya. Masih kali meriba dosanya. Tapi <laughs> jangan dicontohin, jangan. Wah, ini Cina lewat makan riba, <laughs> jangan. Itu bodoh bin Paul bin Dongo bin Goblok. Dua-duanya jangan. Zina besar lagi bandingannya dosa. 40 tahun taubat terhadap satu kali zina. Dosanya belum tentu diterima. 40 tahun. Oh, seorang anak jenah dengan ibunya 70 masih sama dengan satu kali makan riba. Benten. Minjemin duit pakai bunga. Atadruna arbal riba indallah. Tahukah kamu sepaling ribanya riba? Paling berat riba maksudnya <clears throat> di sisi Allah. Ada dua kata ulama yang sulit bagi seseorang apabila dia mengerjakan maka sulit baginya mati husnul khotimah. Yang pertama dia makan riba, yang kedua nyelak wali. Mencela aulia, aulia Allah. Wali apa itu bohong. Eh, ini kerjaan Wahabi. Wahabi kerjaan nyelak wali. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani dibilang musyrik, kurapat macam Nggak percaya namanya kewalian seseorang. Wali itu maknanya dibilang pelindung. pokoknya wali itu orang soleh. Padahal Nabi SAW banyak di dalam hadis menceritakan tentang hambanya, eh umatnya yang doanya melebihi beliau. Iya. Di dalam berdoa, di dalam ibadah. Iya, mereka itu adalah kekasih-kekasih Allah. Wali, itu Nabi nyatakan. Andai kata ada nabi setelah aku, maka mereka jadi nabi. Termasuk Sayyidina Ali jadi nabi, Abu Bakar, Umar, Usman Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, eh, Syekh Abdul oh banyak jadi wa, jadi nabi. Kalau setelah Nabi Muhammad ada nabi. Tapi nggak ada, maka pangkatnya jadi wali aja. pangkatnya jadi wali. Sayyidina Ali wali. Sahabat juga disebut wali juga. Kenapa disebut wali? Karena orang yang ibadahnya kuat, hatinya bersih, ya, itu wali ya. Wali di sisi Allah. Makanya di kitab yang menuntun seorang menjadi kekasih Allah jadi wali. Tetapi setelah dia dapat jangan ngaku-ngaku wali, jangan. Ada walinya ya. Wali ngaku wali gimana nih? Wali nggak ada ngaku jadi wali. Ya, orang lain yang nyebut wali. Ada orang biasa, hidupnya biasa. Gak ngajar. Tetapi bagus ibadahnya, ahlaknya bagus. Tang meninggal, kelihatan dia punya apa itu aromanya. Setelah meninggal, oh, wah ini orang wah. Orang pada boleh, oh ini orang wah. Maka kuburannya mulai itu. Oh, itu wali begitu. Hidupnya belum ketahuan. Hidupnya tidak tidak apa namanya tidak disebut wali. Tetapi setelah dia meninggal baru kelihatan. Karena seorang yang apabila hidupnya udah ketahuan di wali, karomah, oh, dia sendiri malu. Karena wali ketika nampak lohir dia punya karomahnya, ini wali ini menganggap dirinya aib sudah. Jadi karomah di sisi wali itu satu aib, paham nggak? Satu aib, bukan kebanggaan. Kalau kebanggaan bukan wali lagi dia. Ada orang keluarin karomahnya, orang ada rubutin dia di biro, Itu bukan wali. Barangkali istirahat. Barangkali istidrat. Ya. Kalau wali di dalam kitab-kitab kewalian kita baca. Baik itu apa namanya Tanbihul Mughdari, Tanbihul Ghafilin, kita yang apa memperingati orang-orang yang lalai. Kitab-kitab Pokoknya yang bicara tentang Rasulullah Maka karomah di sisi para wali itu Maka adalah aib bagi mereka Makhluk bukan main Mereka kalau ketahuan karomah Yang pertama orang yang nyelak wali Kedua orang yang makan riba Orang yang makan riba Ini sulit baginya mati husnul Khotib Sulit kecuali dia taubat sebelum dia meninggal taubat. Lalu mereka menjawab karena Nabi tanya, tahukah kamu uh, apakah riba yang paling riba? Mereka menjawab Allah wa Rasuluh a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kala fa inna arbar riba indallahi. Sesungguhnya riba yang paling riba di sisi Allah yaitu istihlalu irdi mri'im muslimin yaitu menghalalkan kehormatan seorang muslim menghalalkan kehormatan seorang muslim maknanya apa kehormatan seorang muslim dijatuhin seolah-olah menjatuhkan kehormatan orang Islam itu sesuatu hal yang boleh satu hal yang halal martabat orang muslim nih, kehormatannya dijatuh-jatuhin Gresik. Ah Gresik. Ah Gresik. Iya ini orang muslim mesti diangkat kehormatannya bukan yang Saudara kita yang muslim itu mesti angkat. Ceritain yang baik-baiknya. Kalau cerita yang jelek berarti jatuhin kehormatan dia. Itu disebut arbarila. Kita seringnya gitu ya. Kalau zaman Nabi, Nabi dengar suruh muntah lagi, muntah darah yang keluar, ya daging kental. Sekali itu. Seorang wanita zaman Nabi kata Nabi muntahkan. Dimuntahin darah yang keluar. Tuh daging saudara yang kau barusan makan Langsung ya, Nabi satu mujizat yang diperlihatkan oleh Nabi kita. Karena Allah mengatakan orang yang riba itu bagaikan mangkai bangkai, ya daging bangkai. Nabi suruh muntahin benar keluar daging bangkai itu. Itu sekali ngomong gimana dua kali, tiga kali habis. Kalau kita berpuluh-puluh kali. Udah nikmat kita jelekin penghormatan saudara kita. Kalau kita muntahin berkali-kali keluar ah, eh. doa. Jadi ada saatnya kita baca ini, ini hadis lalu kita berhenti daripada kenikmatan ngomongin kejelekan orang. Kalau ada gitu mendingan kita ngomong yang lain. Kalau <laughs> yang lain. mendingan ngomongin dagang. Ngomongin dagang, nyari duit, Hah? Ilmu. Ya kan dagang ilmu juga. Kalau nggak bisa dagang, <laughs> ngomongin ilmu. Apa ini? Ya. Summa Rasulullah SAW kemudian Rasulullah membaca والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإسما مبينا Nabi baca ayat dan orang-orang yang menyakiti orang mukmin lagi dan orang mukmin perempuan tanpa apa yang mereka berbuat sungguh mereka telah membawa atau menanggung kedustaan dan dosa yang nyata ya. orang mukmin nggak berbuat tapi dia nyakitin perasaan. ya mananya di di, di karak-karak Ya, jadi kalau kejelekan orang satu, kalau dipisah jadi dua. Ya. Yeah. Orang kejelekannya satu, kalau kita ceritain jadi berapa? Bisa dua. Apa nambahin. Paling enak nambahin. Ya. Kalau nggak nambahin nggak gurih. Kenapa? Itu yang ketiga setan. Setan yang nyuruh nambahin. ومسلم ومسلم abu داود dan Muslim dan Abu Dawud atadruna mal ghibah kalau Allah wa Rasulu a'lam apakah tahu apakah kamu tahu apa itu ghibah mereka jawab Allah dan Rasul yang tahu qala zikruka akhaka bima yakrah kamu menyebut saudara kamu apa yang dia enggak demen apa yang dibenci. Saudara kita benci kalau mendengar kita ngomong tentang ini, tentang dia. Itu riba Paham gak? Kita bicara tentang sesuatu yang apabila saudara kita dengar saudara kita nggak demen. Itu riba ya. Ribah cukup umum. Umum sudah. Segala sesuatu yang kita bicarakan tentang seseorang yang apabila seseorang itu dengar dia nggak demen, itu riba Mana ada orang yang diomongin kejelekan jadi demen? Tidak ada. Pasti marah. Tetapi sesuatu yang kita bicarakan yang apabila tentang seseorang yang apabila seseorang itu senang ya dua kemungkinannya kemungkinan dapat pahala kemungkinan dapat dapat apa namanya tawaban menjerumuskan itu orang kalau dia girangnya sekedar teman tapi nggak ujub nggak apa-apa tapi kalau senang lalu ujub, nah kita menjerumusin dia. Menjerumusin itu orang ya di dalam mengurangi nilai pahalanya. Ada kan orang yang kalau kita ceritain kebaikannya jadi ujub. Paham enggak? Hmm. Ujub ya, jadi sampai sombong. Nah itu kita menjerumusin dia. Kenapa? Karena seorang muslim itu tidak boleh ujub di dalam amal. Nah, kita angkat-angkat supaya dia ujub. Hmm. Ya, nggak boleh. Makanya dalam musalah nggak ada yang bicara kebaikan tentang seseorang di depan orang itu. Apalagi di belakang. <coughs> ya. Kila apa ra'aita in kana bi akhi ma aqul? Qala in kana bihi ma taqul faqad faqad igtabtahu. Wa illam yakun fihi fakat bahat tahu. Lalu ditanya Nabi, ada yang berkata sahabat, apakah kamu apa ra'aita apa pendapatmu ya Rasul? Jikalau ada pada diri saudaraku, ma'akun apa yang aku ceritain. Yang aku ceritakan memang memang benar. Itu orang begitu. Ya. Yeah. Ya orang berbuat jelek, itu ceritain, nggak nambahin, nggak ngurangin, apa adanya. Emang begitu begitu, pas apa yang dibuat itu ceritanya pas, nggak nambah-nambahin. Kata seorang sahabat nanya, kalau memang apa yang aku capai memang dia dikerjain, gimana ya Rasul? Lalu Nabi menjawab, "Qala in kana fihi ma taqulu Jikalau apa yang kau ucapkan memang ada padanya, memang benar ucapan kamu sesuai sama perbuatan dia itu yang jelek, kamu ceritain, pas. Sungguh kamu telah riba. Ini ribah kan? Gibah itu memang benar. Ini bukan larang, dia memang begitu jelek, begitu, begitu, begitu. Itu ribah memang itu. Kalau yang kita ucapin tidak sesuai, orang nggak berbuat apa-apa, itu korong-korong. Berarti kita bukan riba lagi jadinya. Buhtanan. Berbuat bohong. Fitnah. Fitnah dalam hal menjelek-jelekan. Lebih berat. Rankingnya di atas dia itu. Dia terlibat. Wa ilam yakun fi bahat tahu. Jikalau tidak ada padanya itu perbuatan buruk tapi dikarang-karang, sungguh kamu telah berbuat dusta yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa Abu Dawud an Aisyah radhiyallahu anha qalat lin للنبي sallallahu alaihi wasallam hasbuka min من kaza wa kaza ta'ni جسرها dan Abu Daud dan pada Aisyah radhiyallahu anha radhiyallahu Allah terhadapnya. Qalat berkata Aisyah anhumah. Kultu, kata Aisyah, aku pernah berkata kepada Nabi SAW. Aisyah pernah ngomong sama Rasulullah. Apa kata Aisyah? Hasbuka min Sofiyah kaza wa kaza. Cukup bagimu Sofiyah begitu-begitu. Cuman ngomong Sofiyah, gak panjangin. Mungkin Sofiyah di sama Rasulullah pernah berbuat ini, ini, ini gitu. Ya. Hello, pernah dengar gak si pula tuh? Tahu deh, begini-gini. Gitu. Gue gak mau iba Itu, <laughs> itu udah iba nanti. itu udah iba Aisyah pernah ngomong begitu aja di hadapan Nabi. Cukup bagimu ya Rasulullah Sofia Sofia Sofia kaza wa kaza. Gitu. Apa jawab Nabi? Tani Gazrah, si Aisyah itu bermaksud mendekin nggak mau manjangin tuh siapa? cukup bagimu Sofia begini-begini udah dia nggak mau terusin eh, omongannya tapi kosongnya deh Kosong ini ngingetin ngingetin orang Sofia pernah berbuat begini-gini gitu paham gak? cuma begitu aja Nabi berkata lagat kulti kalimat. Ya Isa, sungguh engkau, kau telah berkata satu kalimat. Lau kutizat bima'il bahr. Jikalau tuh kalimat dicampur di air laut, tuh satu kalimat yang ngomong cukup bagimu sopiah kada wa kada. Kalau tuh kalimat dicampur masukin ke dalam lautan, ya, lama zat, lama zat hu. Niscaya itu air lautan akan tercampur. Apa itu kalimat. Maknanya apa itu? Berbau ya. Air la antanatku antanat la antanatku niscaya air laut itu akan menjadi busuk ya, akan dibusukin air laut itu sekali tadi, jadi busuk padahal cuma cukup bagimu Sofia begini-begini nggak nggak nerusin cuma ngingetin doang Sofia pernah berbuat buruk mengangkat dikit doang itu kalimatnya segitu aja bisa membuat air laut jadi bau. Wa rihahu akan berubah baunya air laut jadi bau mubakir. Nauzubillah min. Mudah-mudahan itu bacanya hadis. Jadi ada ingetan walaupun hadisnya lapatnya kita lupa tetapi minimal isinya yang kita dengar barusan bisa jadi satu hal yang menghalangi kita daripada riba sehingga kita menjadi selamat bijin mutunya, wal akhirah kalau ada itu buru-buru ingat sifar lalu kita banyakin aja ngomong masalah dunia deh mendingan ngomong dunia daripada ngomongin makanya ulama-ulama kadang-kadang dibacaan itu contoh-contoh itu hindari riba hindari riba wallahu a'lam قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وبها نموت إن شاء الله تعالى